Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah Allahu akbar asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh Alladhi la nabiya ba'dah wa ba'd Alhamdulillah rekan yang dimuliakan Allah tabaraka wa taala kita kembali bersua untuk bersama-sama menuntut ilmu bersama-sama memperdalam dan memperkokoh ketakwaan keimanan kita kepada Allah Tabaraka wa taala. Di malam hari ini sebagaimana biasa kita akan mengkaji sebuah ayat dalam surat Al-Fatihah, Ia Abu Dua, wa akan Astain, di mana kita sudah memasuki poin yang ke-113 insyaallah yang akan dibahas pada malam hari ini. Dan alhamdulillah rekan-rekan setelah beberapa waktu kita tidak bisa berbincang langsung dengan Ustadz Farid Ahmad Okbah yang biasa memberikan tausiah kepada kita dalam kajian Tauhid seperti biasa. Beliau saat ini sudah bersama kita kembali sepulangnya beliau dari Tanah Suci melaksanakan ibadah haji. Mari kita sapa beliau rekan kita. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kabar sehat Ustaz. Alhamdulillah Mas. <laughs> Nampak lebih gagah dengan rambut yang baru ini <laughs> Iya ya, penampilan gondol bisa bikin gemuk ya. <laughs> gitu saja. Ya. Iya. sejauh ini nampaknya tidak ada banyak masalah seperti yang terjadi di eh, pelaksanaan ibadah haji tahun kemarin Ustaz persoalan-persoalan iya. catering dan sebagainya nah, ya, lancar, Alhamdulillah ya. uh, tahun ini lebih lancar hmm. hanya memang yang tidak bisa terhindar itu kepadatan dan macet sama iya. di Bekasi juga <laughs> gitu. ada hal yang istimewa Ustaz nampaknya memang selalu istimewa nampaknya mungkin di tahun ini ya pengalaman masing-masing orang akan hmm. berbeda-beda tentunya tapi eh, kesahduan, kehusuan yang selalu dirasakan oleh semua haji terutama waktu wukuf di Arafah. Hmm. mana seseorang berhadapan kepada Allah dengan merasa apa dosa-dosa yang dia punyai, merasa kekurangan, kesalahan, keteledoran, kelemahan sebagai manusia, mengharap kepada rahmat Allah SWT dan ampunannya. Dan pada saat itu Allah membanggakan kepada hamba-hambanya yang berada di Arafah dan setan pun merasa kecil bahkan merasa sedih di masa itu maka kesaduan jemaah haji di waktu Arafah ini yang kemudian luar biasa uh, berpengaruh ke dalam keimanan dan kejiwaan mereka dan kita semuanya mm. dan itu yang kemudian menjadi puncaknya haji itu al Hajj Arafah mm. haji itu adalah Arafah Barakallahu fikum. Yeah dan sudah lama saya tidak mendengar kabar al-Islam nih Ustaz. <laughs> Iya. Selama ditinggalkan aktivitasnya masih berjalan seperti biasa. Ustaz. Iya, alhamdulillah uh, al-Islam uh, memang kita bentuk sistemik bukan bergantung kepada perorangan. Hmm. Sehingga kalaupun tidak ada saya, al-Islam tetap berjalan dengan masing-masing bagan yang sudah ada. Ya. Bahkan bersyukur kepada Allah pada pelaksanaan Idul Kurban kemarin itu bisa uh, mencapai sekitar 180-an apa ini eh, kambing, kambing kambing ya dan uh, cukup eh, didiskusikan di sekitar uh, eh, al-Islam hmm. dan uh, mudah-mudahan itu menjadi satu amalan yang dilakukan oleh kawan-kawan kita di sana diterima oleh Allah SWT dan kegiatan-kegiatan yang lainnya seperti pesantren kemudian e, dirasat untuk calon para dai yang dari kalangan umum juga tetap berjalan eh, Alhamdulillah aktivitas eh, berjalan bahkan insya Allah kita merencanakan sesuatu yang baru lain kemudian Allah memberikan keridoannya kepada kita yaitu ingin menghadirkan ulama ahli hadis yang bisa eh, bersama kita untuk lebih mendalami buat kita dan para dai nantinya eh, agar mereka eh, dapat eh, apa eh, menggali dari sumbernya hmm. yaitu seorang ulama yang capable dan cukup berpengalaman dan cukup bijaksana Insya dan itu Insya Allah akan menjadi satu uh, langkah ke depan buat kita untuk barangkali buat pencerahan sekaligus hmm. silaturahmi dan sekaligus untuk apa ini menggalang persaudaraan dan sebagainya mudah-mudahan itu uh, dimudahkan oleh Allah SWT dan tidak ada hambatan jazakumullah Masya Allah baik Ustaz kita uh, sebelum Ustaz berangkat sudah membahas sampai poin yang ke-112 kalau tidak salah dari yeah.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 Pada poin ini Syekh Abdul Rahman Dasar rahimahullah menyebutkan fi hasil ubudiyati wal isti'anati billahi najatun minal ya'si wal qunuti wa tahsili adladiha allati hiya khairun وهداية والتي هي قوة الثقة واليقين بالله فتحصل للمسلم صفات الفطوة المحمدية المطلوبة منه شرعا وأقلا ketika seorang muslim meyakini terhadap ubudiyah kepada Allah dan harapannya digantungkan selalu kepada Allah maka orang yang seperti itu akan selamat daripada keputusasaan dalam hidup ini akan selamat daripada kegundahan dalam hidup ini bahkan yang sebaliknya dia akan memperoleh kebaikan hidayah dan yang lebih penting lagi adalah kekuatan kepercayaannya kepada Allah. Ditambah lagi keyakinan yang mendalam dengan Allah. Karenanya akan mendapatkan sesuatu kekuatan yang akan selalu mendorong diri orang seperti itu untuk melangkah kepada kebenaran dan kebenaran sesuai syariat maupun sesuai dengan akal yang sehat. Sesekalian, jika seorang muslim berjalan sesuai dengan syariat dan akal sehat, pasti yang akan diperoleh dalam hidupnya adalah kemanfaatan dan kemanfaatan. Karena itu ibadah kepada Allah yang disertai dengan isti'anah, meminta pertolongan kepada Allah, inilah yang menjadi tumpuan harapan setiap muslim. Karena hidup ini tidak ada lain adalah kita sedang menuju ke arah Allah. Jika seseorang merasa dalam dirinya sedang berjalan ke arah yang lain, dia sedang berjalan menuju ke arah untuk memperoleh ketenaran. berjalan ke arah untuk memperoleh kekayaan. Berjalan memperoleh segala sesuatu yang lainnya sebagai tujuan, bukan sebagai satu apa ini e, fasilitas sarana atau pendukung, tetapi sebagai tujuan. Maka itu berarti dia sedang berjalan ke arah yang salah. Makanya kita harus kembali kepada titik awal kemana kita akan menuju? Aina tadabun. Hmm. Eh, kemana kalian menuju? Kalau kita sudah tentukan kita sedang menuju ke arah Allah, maka tentunya semua langkah yang harus kita tempuh haruslah sesuai dengan apa yang digariskan oleh Allah. Banyak di antara manusia-manusia, secara lisannya, secara pernyataannya, dia menyatakan saya sedang berjalan menuju ke arah Allah. Saya ini adalah hamba Allah tetapi secara realitas daripada apa yang terjadi dalam keyakinan dan perilakunya dia tidak sedang dalam berjalan ke arah Allah dan tidak berjalan di atas garis Allah SWT yang ditetapkan makanya orang yang seperti itu akan selalu mendapatkan benturan-benturan dalam dirinya dia hanya butuh kepada Allah pada saat dia membutuhkan saja hmm. ketika dia tidak butuh dia tidak lari kepada Allah hmm. makanya dalam hadis Qudsi Allah SWT menyebutkan dari lisan Rasulullah SAW, Man arafani fil araftu fi Siapa yang mengenal aku, kata Allah, dalam keadaan dia senang, maka aku akan mengenal dia dalam keadaan dia susah. Kebanyakan orang itu, dia mengenal Allah pada saat dia susah. Yeah. Tapi pada saat dia senang, dia lalai kepada Allah. Nah, lihatlah kenyataan orang-orang yang bermewah-mewahan dengan kekayaannya Lihatlah mereka yang kemudian pada malam tahun baru kemarin berfoya-foya mengikuti jalannya orang-orang non-muslim. Kaum Nasara dan yang lainnya yang mereka hiruk pikuk di malam tahun baru itu untuk bermaksiat kepada Allah, bermewah-mewahan dengan melemparkan petasan-petasan, kemudian memasang macam-macam bentuk apa hiburan-hiburan yang kesemuanya itu mengandung kemaksiatan-kemaksiatan yang luar biasa ditambah lagi dengan pemborosan-pemborosan sampai jalan-jalan macet hujan pun tidak ada masalah mereka lalui semuanya bahkan yang menarik lagi ada di antaranya artis-artis yang baru pulang haji katanya malah tampil dengan seronok pada malam hari itu mempertunjukkan auratnya naudzubillah min menunjukkan bahwa apa yang sedang terjadi pada diri mereka terputus sama sekali dengan apa yang sudah terjadi pada saat dia sedang hajinya itu naudzubillah min Nah, sekalian inilah contoh daripada perilaku-perilaku menyimpang. Orang yang tidak mengenal Allah pada saat mereka senang. Senang-senangnya diletakkan dalam kemaksiatan. Itulah godaan setan yang luar biasa. Makanya kalau Anda ingin melihat berapa banyak orang Islam yang terjerumus terhadap godaan setan dan mereka sedang jauh dari Allah, Perhatikanlah mereka yang berhirup pikuk dengan malam tahun barunya itu. Astagfirullahaladzim, ini menunjukkan betapa banyak di antara umat Islam yang belum mengerti kemana mereka sedang menuju. Jika mereka sadar, tentunya mereka tidak melakukan hal seperti itu. Jadi saya sekalian, ingatlah Allah menyatakan wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak kuciptakan jin dan manusia kecuali hanya untuk beribadah kepada Allah. Kalau arti ibadah kepada Allah berarti semua langkahnya, semua pikirannya, semua keyakinannya, semua gerakannya, semua tujuan hidupnya diarahkan kepada Allah SWT. Ketika itu terjadi penyimpangan, maka hidupnya orang seperti itu akan mengalami banyak masalah. Di antara permasalahannya adalah adanya keputusasaan dalam hidup ini. Adanya satu apa kecil harapan adanya keraguan, adanya dalam hal-hal yang ada terbangun di dalam dirinya lemahnya hubungan kepada Allah, putusnya kepercayaannya kepada Allah. Dan itu akan menjadi seperti aneh-aneh yang ada di di udara. Akan dibawa oleh angin ke sana kemari, tergantung dengan keadaan. Anginnya kencang ke barat, dia akan ke barat. Anginnya kencang ke timur, dia akan ke timur. Dia tidak punya pegangan. Karena memang dia tidak tahu kemana dia sedang mengarah. Tapi kalau orang yang yakin kepada Allah, orang yang percaya kepada Allah, dia akan selalu langkahnya tetap. Dia sedang berjalan menuju ke arah Allah. Setiap waktunya, bukan cuma hanya jamnya, bahkan menit dan detiknya. Tidak akan dia gunakan kecuali dalam rangka mencari ridha Allah Subhanahu wa taala. Pendengar dan rahimakumullah. Ada riwayat yang menarik sekali dibawakan oleh Imam Qayyim rahimahullah. Dari Abdullah bin Mas'ud bahwa Rasulullah SAW pernah bersabda, "La turdiyanna ahadan bisakhatillah." Jangan pernah kamu hanya ingin membuat senang seseorang karena itu kamu membuat murka Allah supaya tetangga senang kita ucapkan selamat Natal. Hmm. Tapi dengan perbuatan itu dia telah menjadikan Allah murka kepadanya karena dengan menyatakan Natalnya itu sepertinya dia setuju atas keyakinan Tuhan selain Allah. Yang kemudian mereka yakini bahwa Yesus itu adalah anak Tuhan yang dilahirkan ke dunia untuk menebus dosa-dosa manusia dan pada tanggal 25 Desember diyakini itu sebagai satu hari kelahirannya padahal itu tidak betul karena lahirnya Nabi Isa alaihissalam disebutkan oleh Al-Quran pada musim apa? Musim kurma. Musim kurma, musim kurma itulah musim musim panas. Musim panas. Sementara tanggal 25 Desember di Palestina itu musim dingin. <laughs> Jadi tidak tepat sama sekali. Iya. Nah dengan pernyataan seperti itu dia menyenangkan orang, tetapi apa yang terjadi dia bikin murka Allah swt. Berapa banyak anak-anak muda yang dibawa oleh teman-temannya untuk berfoya-foya main tahun baru apa yang terjadi pada malam tahun baru itu kemaksiatan-kemaksiatan yang luar biasa. Minuman-minuman keras di mana-mana, perzinahan dan perselingkuhan di mana-mana, perilaku-perilaku menyimpang di mana-mana. Malam itu terjadi maksiat yang luar biasa. Jangan pernah sekali-kali Anda menyenangkan seseorang karena itu membuat marah Allah, membuat murka Allah. Wala tahmadanna ahadan ala fadlillah. Jangan pernah kamu memuji seseorang karena kamu memperoleh karunia dari Allah. Kalau anda mendapatkan karunia, mendapat suami yang soleh, bersyukurlah kepada Allah. Kalau itu adalah karunia dari Allah, jangan kamu ingkari itu. Kalau kamu mendapat istri yang soleh, syukurilah itu karena itu adalah karunia dari Allah. Tidak perlu kamu berterima kasih kepada seseorang. Hmm. Kalau kamu mendapatkan rezeki yang halal yang berasal dari Allah, kamu bersyukurlah kepada Allah karena itu karunia dari Allah. Tidak perlu kamu berterima kasih kepada seseorang karena hakikatnya itu kembali kepada Allah. Kalau kamu mendapatkan kesehatan yang prima dan itulah karunia dari Allah, tidak perlu kamu minta untuk terima kasih kepada dokter ataupun siapapun yang lainnya. Kembalikan itu kepada Allah karena itu karunia Allah. Kalau kita mau hitung karena Allah tidak pernah kita bisa mampu menghitungnya. Hmm. Wala tadumanna ahadan ala Allah dan jangan pernah kamu menyalahkan seseorang karena kamu belum memperoleh sesuatu yang kamu inginkan. Harapan manusia ini luas. Keinginan manusia ini panjang. Kalau dibikin jadwal apa keinginan manusia, setumpu itu. Tapi kalau ada sesuatu yang belum kita dapatkan, jangan kita pernah mencela seseorang karena kita belum berhasil memperoleh itu. Karena Allah belum menghendakinya. Bersabar. Fa'inna rizqallahi la yasuku ilaika hirsu haris. Sesungguhnya rezeki yang telah Allah tetapkan untukmu tidak akan pernah sampai kepadamu meskipun orang-orang telah berusaha semaksimal mungkin menghantarkan rezeki itu kepadamu tapi belum bisa akan dapat kalau belum Allah menetapkannya ya barakallahu Baik, rekan rekan tentunya kajian beliau akan kita lanjutkan. Namun kami informasikan bahwa uh, Anda bisa bergabung bersama kami untuk mengajukan pertanyaan Anda hanya melalui layanan telepon dan layanan email saja karena pada saat ini layanan SMS kami sedang mengalami gangguan. Jadi nanti silakan Anda bisa bergabung di 8816363 atau di siaran siaran@dakta.com. Ya, barakallahu Tadi telah kita bicarakan hadis yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa seseorang yang begitu kepercayaannya kepada Allah tinggi, keyakinannya kepada Allah utuh, maka dipastikan orang yang seperti itu ketergantungnya kepada Allah akan sangat tinggi sekali. Bahwa Rasulullah telah memberikan satu arahan kepada kita rezeki yang Allah tetapkan bagi seseorang itu tidak akan dapat dihalangi oleh seseorang atau diupayakan semaksimal mungkin oleh seseorang untuk menambah atau yang mengurangi. Hmm. Fa inna Allah adlihi wa qistihi ja'ala ruha wal faraha fi ridha wal yaqin. Kata Rasulullah bahwa Allah telah menetapkan dengan keadilannya dengan kebenaran yang Allah telah tetapkan buat hambanya bahwa roh dan kebahagiaan itu hanya terletak pada keridoan seseorang kepada Allah dan kepada keyakinan seseorang kepada Allah makanya hakikat kebahagiaan itu ada di kalbu semakin tinggi keyakinan seseorang semakin tinggi ridho seseorang akan dia semakin tinggi merasakan betapa hebatnya kebahagiaan ruh yang ada dalam dirinya. Ridho berarti apapun yang terjadi dengan kita merupakan ketentuan Allah. Yang baik kita syukuri, yang kita rasa kurang baik kita pun bersabar dan menerima sebagai ketentuan Allah swt. Bahkan lebih daripada itu, antara suatu nikmat dan suatu musibah sama. Itu hakikat orang yang mencapai ridho. Dan keyakinan itulah yang kemudian menghantarkan seorang untuk dia selalu mengatakan Allah tidak pernah mendalimi hambanya. Allah pasti berpihak kepadanya. Allah pasti akan membelanya. Allah pasti akan mengangkatnya dari semua kesulitan yang dihadapi. Inna ma'al usri yusra. Dia yakin betul setiap satu kesulitan pasti ada kemudahan. Kemudian Rasulullah mengajarkan "Wa al hamma wal hazana fi syaq fi syakki wal sakhat." Allah jadikan kesedihan, kekundahan dalam diri seseorang itu disebabkan adanya keraguan orang itu kepada Allah. Disebabkan adanya kemurkaan Allah kepada orang itu. Na'udzubillah min dalik. Karenanya para pendengar redaktor rahimakumullah. Kalau kita ingin kembali ke arah jalan Allah yang benar. Bangunlah kepercayaan kita kepada Allah. Bukai menyebutkan kepercayaan seorang muslim kepada Allah itu dia merupakan ibarat hitamnya mata ini. Kalau mata itu putih semuanya nggak ngelihat. <laughs> Tapi justru kan ada hitamnya dalam mata itu Itulah menjadikan manusia memperhatikan apa yang dia bisa perhatikan. Dia menangkap mana yang penting dan mana yang tidak. Dia menangkap sesuatu pandangan yang jauh maupun yang pendek. Nah, percaya kepada Allah sebagaimana Anda percaya dengan apa ini titik hitam di mata Anda itu sehingga Anda bisa memandang semuanya itu. Kita harus memiliki kepercayaan itu. Dan itu dicontohkan oleh Allah dalam pribadi yang ada pada ibu Musa alaihissalam apa yang terjadi pada Ibu Musa AS? Ketika Fir'aun telah menetapkan siapa di antara wanita yang melahirkan lelaki harus dibunuh. Hmm. Sementara Ibu Musa melahirkan anak laki yang diberikan nama Musa. Apa yang terjadi? Ya, kembali kepada Allah. Kemudian Allah mengatakan kepadanya, "Wa ila ummi Musa an ardi'i." Kami wahyukan kepada ibunya Musa, berilah susuan kepada anakmu itu. Fa idza khifti 'alaihi fa alqihi fil yammi wa la takhafi wa la tahzani. Kalau kamu takut mempertahankan anak itu dalam susuan kamu, maka lemparkan anakmu itu ke laut, ke sungai itu. Ya? Eh, sungai apa sungai Nil itu hmm. lemparkan itu ke sungai yang lebar itu dan jangan kamu takut dan jangan kamu sedih inna radduhu ilaiki wa ja'iluhu minal mursalin dan kami akan mengembalikan anak itu kepadamu wahai ibu Musa dan kami akan jadikan dia sebagai seorang rasul coba Anda bayangkan seorang ibu yang begitu sayang kepada anaknya yang kemudian dia melihat anaknya itu begitu butuh kepada susunya dan sulit bagi seorang ibu untuk memisahkan dengan anaknya kecuali ibu yang sableng mm-hmm. yang kemudian melemparkan anaknya ke tong sampah yeah. karena dia merasa kotor dirinya takut dia bisa menghidupi karena diperolehnya dengan cara yang haram tidak ibu Musa alaihissalam dia mempunyai anak yang begitu dia sayangi dan itulah rata-rata ibu seperti itu pada saat kemudian dia harus menyelamatkan anak ini dengan cara apa? Dia kembali kepada Allah. Kata Allah, lemparkan dia ke dalam sungai yang besar itu. Kemudian dia lepaskan itu. Atas perintah Allah dia lepaskan itu. Coba ibu melepaskan anaknya di sungai. Ya. Apakah yang terjadi dengan anak itu? Dia nggak bisa berenang. Dia tidak bisa makan sendiri. Dia tidak bisa minum sendiri. Bisa-bisa tenggelam anak. Bisa-bisa hilang ini anak. Bisa-bisa kemana tidak akan ketahuan arah ke apa ke, kedudukannya. Tapi karena dia yakin kepada Allah, ketika Allah mengatakan kepadanya, wala takhafi wala tahzani. Jangan engkau takut, jangan engkau sedih. Apakah anda wahai bapak ibu saudara sekalian yang sudah besar, sudah dewasa, yang sudah bisa berjalan dengan kakinya sendiri, yang kemudian bisa mengendalikan semua arah hidupnya, merasa takut dibanding dengan anak apa Ibu Musa, bayi Musa alaihissalam yang kecil itu, yang tidak bisa berdaya apa-apa itu, yang dilemparkan ke sungai tanpa kemudian ada kekuatan apapun. Tetapi itulah keyakinan kepada Allah menjadikan Ibu Musa itu tenang sambil dia melepaskan anaknya dan dia yakin kepada Allah, Allah pasti akan menyelamatkan anak itu dan Allah berjanji akan mengembalikan dan menjadikannya apa? seorang rasul perjalanan kehidupan Nabi Musa pun terjadi. Justru Musa alaihissalam ditampung oleh Fir'aun. Hmm. Dalam kerajaan Fir'aun. Diurus oleh istri Fir'aun. Dan anak ini tidak mau meminum susu siapapun. Sampai kemudian dijadikanlah ketemulah susu ibunya sendiri. Allah sesuai dengan janjinya dikembalikanlah anak itu kepada ibunya dan berikutnya Nabi Musa diangkat sebagai rasul. Kenapa itu terjadi? Ibu Musa bukan seorang nabi. Tapi Allah menjadikannya manusia teladan bagi kita atas keyakinannya kepada Allah, atas kepercayaannya kepada Allah. Coba kita lihat ibu-ibu yang sekarang ini. Hmm. Sama suaminya saja gak yakin, apalagi sama anak bayinya. Betapa banyak kemudian ibu-ibu yang menyalahkan suaminya karena dianggap tidak becus mencari uang. Karena tidak dianggap becus untuk mengurus rumah tangga. Karena dianggap tidak becus untuk kemudian bertanggung jawab dalam banyak hal. Nasallahu afiyah. Sementara Ibu Musa begitu yakinnya kepada Allah membiarkan anaknya di sungai yang kemudian sendirian seperti itu. Barakallahu fikum kepercayaan kepada Allah akan menghantarkan seseorang melangkah hidupnya ini dengan terang, dengan pasti, dengan keyakinan Allah tidak akan mungkin menyanyiakannya. Lihatlah hamba-hamba Allah yang soleh sepanjang perjalanan sejarah. Bagaimana kehidupan mereka? Rasulullah SAW dengan para sahabatnya diawali dengan kehidupan yang susah. Mereka tertekan, mereka tertindas. Ada yang dibunuh, seperti semuanya itu ditusuk dari bawah tuh sampai dadanya. Bila diletakkan di atas batu, di atas apa ini eh, dadanya dengan apa ini eh, tempat yang sangat panas terik mataharinya, padang pasir. Begitu banyak daripada umat Islam yang mengalami penyiksaan-penyiksaan. Masalah afiyah. Tetapi ketika kemenangan demi kemenangan terbuka, penaklukan demi penaklukan terbuka, dan puncaknya itu terjadi pada masa awal terjadi masa Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Karena di masa Umar bin Khattab kekuasaan umat Islam sudah mencapai seluruh wilayah Syam yaitu Syria, Lebanon, Palestina, Yordan. Kemudian melebar sampai kepada wilayah Irak seluruhnya. Mulai Baghdad sampai Tikrit sampai daerah-daerah Khurasan wilayah dekat Iran, Iran kemudian melebar sampai ke wilayah Mesir, kemudian melebar lagi sampai ke wilayah-wilayah Parsi, Iran seluruhnya. Dan pada saat mereka dalam proses perjuangan mereka untuk membela kebenaran Allah, memperjuangkan Islam dan meruntuhkan kemusyrikan dan kekafiran itu. Mereka hanya yakin kepada Allah bahwa Allah pasti memberikan kemenangan. Nah, makanya ketika mereka berjuang dan komentar daripada tentara-tentara Persia mereka mengatakan kita ini sebenarnya sedang berperang dengan jin bukan dengan manusia karena begitu semangat perjuangan mereka tidak mengenal lelah bahkan kemudian mereka berani untuk melewati sungai dan lautan yang itu berisiko mati tapi mereka begitu yakinnya kepada Allah, pasti Allah memberikan pertolongan dan kemenangan demi kemenangan. Mereka capek. Sampailah pada saatnya harta-harta rampasan dan faik yang diperoleh dari penaklukan-penaklukan itu begitu banyak berupa emas dan perak. Dihantarkanlah itu ke Madinah, disampaikanlah kepada Amir Mu'minin Umar Khattab yang disaksikan oleh para sahabat dan tanya Rahman bin Auf. Kemudian mereka menyatakan inilah kekayaan yang kita peroleh dari perjuangan selama ini. Apakah kita akan taruh ke Baitul Mal wahai amir Mukminin? Maka allah mengatakan tidak. Jangan sampai harta itu berada di tempat kami meskipun satu hari. Kalaupun sekarang sudah malam, besok kita akan bagikan harta itu. Dia tidak tahu apa isinya, masih dalam tumpukan begitu. Harta itu ditaruh dalam masjid dan dijaga oleh banyak orang. Kemudian ketika kemudian setelah di waktu pagi harinya dibukalah harta itu dan ternyata apa yang ada dalam harta itu adalah kilauan emas dan perak yang luar biasa jumlah banyaknya kemudian melihat kenyataan itu Abdurrahman bin Auf berkomentar hada yaumu syukrin wa surur inilah hari kebahagiaan kita. Inilah hari kita bersyukur karena kita mendapatkan dunia yang banyak. Yang hmm. sebelumnya mereka telah mengalami kesusahan dan kesusahan yang luar biasa. Tapi yang menarik saudara sekalian, justru Umar Khattab menangis. Hmm. Umar menangis. Kemudian Abdurrahman bin Auf bertanya, kenapa engkau menangis wahai Amir Munid? Padahal sekarang inilah hari kita bersyukur dan hari kita bersenang-senang. Kata dia, aku takut dengan kekayaan yang ada di depan kita ini maka kalian akan menjadi permusuhan satu sama lain maka kalian akan mengalami perubahan dalam jiwa kalian menjadi musuh satu sama lain nasallallahu afiyah itulah hakikat dunia berapa banyak permusuhan keluarga disebabkan karena dunia berapa banyak permusuhan di antara apa nih saingan-saingan politik karena dunia tersekian banyak permasalahan-permasalahan dalam kehidupan ini disebabkan karena persaingan terhadap dunia seperti itu. Karena itu barakallahu fikum. Janganlah kita yakin terpercaya dengan apa di tangan kita. Yakinilah dengan apa di tangan Allah Subhanahu wa taala. Karena itu yang akan menjamin kebahagiaan kita dan karena itulah yang kemudian akan menjadikan ketetapan dan keteguhan dalam hidup kita. Makanya kita selalu berdoa kepada Allah sebagaimana diajarkan oleh Rasulullah SAW. Allahumma inni a'udzu bika minal hammi wal hazan. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari rasa sedih, dari rasa gundah gulana. Wa'udzubika min ajzi wal kasal. Aku berlindung kepadamu ya Allah daripada apa? rasa lemah dan malas. Wa'udzubika min ghalabati dani ya rijal. Aku berlindung kepadamu ya Allah dari hutang dan perilaku bengis daripada orang-orang itu. Nah, saudara sekalian, ketergantungan seseorang kepada Allah itu yang akan menjadikan kehidupan kita menjadi teguh sehingga kemudian kita akan mengalami hidup ini dengan penuh keyakinan pasti kemenangan berada di tangan orang-orang yang beriman selama kita keimanannya benar kepada Allah Subhanahu wa taala. Sekalian, kalau kepercayaan itu tinggi akan melahirkan keyakinan yang mantap kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan orang yang meyakini itu akan diberikan oleh Allah beberapa hal sebagai apa uh, karunia dari Allah SWT. Yang pertama di dalam surat As-Sajdah ayat 24 Allah katakan wa minhum a'immatan yahduna bi amrina lamma sabaru wa kanu bi ayatina yuqinun ya kami jadikan di antara manusia itu pemimpin-pemimpin yang mereka berjalan di atas garis kami ketentuan kami jika kemudian mereka bersabar dan mereka yakin terhadap ayat-ayat kami. Nah, sekalian Anda jika memiliki sikap yakin yang utuh ditambah dengan kesabaran yang pari, yang apa yang yang yang apa yang paripurna maka sungguh Allah akan memberikan kepada Anda kepemimpinan dalam agama ini. Karena itulah janji dari Allah SWT. Makanya keyakinan harus ada disertai dengan kesabaran. Jangan Anda hanya sebagai sebatas yakin, tapi tidak disertai dengan kesabaran, nanti akan terjadi ketidakseimbangan. Hmm. Kemudian, Allah pun memberikan kepada orang yang yakin itu pelajaran-pelajaran di setiap saat dari semua ciptaan Allah yang ada ini. Di dalam surat Az-Zariyat ayat 50 ayat 20 Allah menyebutkan wa fil ardi ayatul lil muqinin bahwa di dalam kehidupan dunia di dalam bumi ini terdapat tanda-tanda bagi mereka orang-orang yang yakin. Kemudian dalam surat Al-Baqarah ayat 4 dan 5 Allah katakan waladina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablika wa bil akhirati hum yuqinun ulaika ala hudan min rabbihim wa ulaika humul muflihun mereka orang yang beriman terhadap apa yang diturunkan kepada Muhammad dan diturunkan kepada nabi-nabi sebelummu dan mereka yakin dengan akhirat. Mereka itulah orang-orang yang akan mendapatkan petunjuk dari Tuhannya dan mereka lah orang-orang yang sukses. Jika kita yakin kepada Allah, maka Allah akan selalu berikan hidayah, petunjuk dan Allah akan menjadikan kita orang-orang yang sukses. Dalam ayat Al-Jasiyah yang ke-32 Allah SWT menyebutkan وَإِذَا qila إِنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ وَالسَّاعَةُ la فِيهَا قلت ما ندري ما الساعة إن ظن إلا ظن وما نحن بمستيقنين هو yang namanya janji Allah itu pasti benar kepastian hari kiamat tidak akan ada keraguan di dalamnya tetapi banyak di antara manusia yang mengatakan kami tidak tahu apa itu hari kiamat kita hanya berkira-kira saja Sesungguhnya orang seperti itu adalah orang-orang yang tidak yakin. Ya. Makanya kita harus yakin kepada Allah, yakin kepada ketentuan Allah, dan yakin terhadap ajaran-ajaran Allah. Jadi keyakinan itu ada dua, yakin kepada ketentuan-ketentuan Allah yang berupa ketentuan-ketentuan yang menyangkut rezeki kita, hidup kita, kematian kita, eh, nasib kita dan sebagainya. Dan ketentuan yang kedua berkaitan dengan ketentuan hukum-hukum Allah di mana kita berkewajiban untuk melakukan sholat, puasa, haji, zakat dan sebagainya. Sampai kemudian kita berjumpa dengan Allah. Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Dan beribadah kamu kepada Tuhanmu sampai datangnya keyakinan itu. Dan keyakinan maksud di sini adalah kematian itu. Maka sekalian tidak ada keyakinan melebihi daripada kematian karena tidak ada seorang pun yang kekal abadi kita semua pasti akan mati itulah keyakinan setiap orang tetapi bagaimana keyakinan itu dibangun di atas keyakinan kepada Allah SWT sehingga mulai dia merasakan nikmatnya hidup ini sampai dia mencapai kematiannya dia berjalan di atas garis-garis yang telah ditetapkan oleh Allah sampai dia menemui keyakinan yang pasti yaitu kematian itu Nah, dengan demikian sekalian maka kita akan memperoleh apa yang tadi disampaikan pada bagian pertama yaitu kebaikan dan hidayah yang itu semuanya bersumber dari Allah sehingga kita dapat terhindar daripada keraguan dalam hidup ini kita akan terhindar daripada keputusasaan dalam hidup ini kita akan terhindar dari segala bentuk yang bersifat negatif yang ada dalam kehidupan ini. Mudah-mudahan apa yang kita belajar ini dapat mengarahkan kita untuk menumbuhkan kepercayaan kita kepada Allah, menumbuhkan keyakinan kepada Allah sehingga apa yang kita lakukan sesuai dengan syariat dan akal yang sehat dan itulah yang akan menjadikan kehidupan kita dalam ketenangan dan kenikmatan. Wallahu a'lam Subhanallah. Baik, rekan, silakan bagi Anda yang ingin bergabung mengajukan pertanyaan kepada Ustadz Farid Ahmad Uqbah terkait tema kita pada malam hari ini. Silakan Anda bisa bergabung bersama kami di layanan telepon 0218816363. Baik kita sapa rekan data yang bergabung pertama kami. Assalamualaikum Dakta. Halo, Assalamualaikum. Terputus nampaknya jadi silakan Rekan-rekan untuk sementara Anda bisa menggunakan layanan telepon saja di 0218816363 atau bagi Anda yang saat ini sedang mengakses internet, Anda bisa bergabung di alamat email kami siaran at dakta.com Assalamualaikum Dakta Masih belum tersambung nampaknya Ya Ustaz <clears throat> keyakinan itu bisa mengantarkan kita kepada kebahagiaan di sisi Allah Tabaraka wa taala yang diharuskan dengan dibarengi dengan kesabaran. Apakah memang sama sekali tidak bisa hadir keyakinan itu kalau kesabarannya masih sebatas sementara saja Ustaz? Ya barakallahu bahwa uh, keyakinan kesabaran dua hal yang saling menguatkan. Mm -hmm. Kalau keyakinan lebih kaitannya dengan masalah prinsip, kalau kesabaran lebih kaitannya dalam dengan dalam hal penguasaan hawa nafsu. Mm -hmm. Ketika hawa nafsu itu dikuasai berdasarkan keyakinan itu, maka manusia itu menjadi utuh. Antara keyakinan dan hawa nafsunya akan dapat terarah ke arah Allah Subhanahu Taala. Nah, kita. Nah, kita sapa terlebih dahulu rekan Dakta. Assalamualaikum Dakta. Waalaikumsalam. Dengan? Dengan Rifai. Pak Rifai di mana Bapak? Di Condet. Condet, silakan Pak Rifai. Mau nanya ini Pak Ustad. Oke Pak Rifai. Uh, kalau kita menahan diri, uh, bagaimana caranya gitu Pak? Oke. Hmm, gitu. Awan nafsu. Ya. Baik. Yang lain ada lagi Pak Rifai? Mungkin itu dulu Pak. Baik, terima kasih Pak Rifai. Iya sama-sama. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, barakallahu fikum. Uh, ini lebih kaitan dengan masalah bagaimana menumbuhkan rasa sabar. Di antara upaya untuk mencapai kesabaran itu adalah menahan diri. Tentunya kalau menahan diri itu adalah menahan diri dari segala yang bersifat maksiat dan yang terlarang. Sebenarnya kalau seseorang itu ketika dia menahan dirinya itu dia tidak hanya tidak perlu membutuhkan banyak tenaga kecuali hanya satu tenaga. Hmm. Stop, jangan dilakukan. Tapi untuk itu perlu untuk apa? Untuk penguatan. Dengan apa dia bisa menahan diri? Maka cara yang terbaik adalah puasa. Hmm. Makanya puasa itu intinya apa? Menahan diri. Nah dengan puasa itu seseorang akan dapat mengendalikan emosinya, mengalihkan syahwatnya, untuk menahan diri dari segala hal yang terlarang itu. Makanya puasa adalah senjata yang terbaik untuk menahan diri. Allah menyatakan wasta'inu bis sabri was-salah. Hendaklah kalian meminta pertolongan kepada Allah dengan sabar-sabar di dalam ayat ini adalah puasa. Kemudian salat. Nah, selain puasa, salat. Ini adalah merupakan satu cara bagaimana untuk menahan diri. Barakallahu fikum. Baik. Kita kembali sapa rekan yang lain. Assalamualaikum, Dakta. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Bapak siapa di mana Bapak? Dengan Teddy di Perumnas. Pak Teddy Perumnas. Perumnas 2. Perumnas 2 ya. Baik sih ya. Pak Teddy. firman Allah yang inama usriusra wa inama Hmm. Itu kan segala kesulitan ada kemudahannya Pak. Hmm. Nah, nah, ini kontak saya mau tanya apakah semua kemudahan itu dibalasnya di dunia atau di akhirat? Hmm. Uh, hmm. ah, -huh. yang kedua, uh, bagaimana cara meyakinkan kita bahwa semua itu obatnya hanya pada Allah gitu. Uh hmm. -huh. Jadi mem, uh, membuat kita berketapan hati bahwa Allah lah satu-satunya gitu. Solusi ya. Hmm. baik, baik. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, warahmatullahi wabarakatuh. Bagus sekali pertanyaannya Pak Teddy. Apakah kemudahan yang dijanjikan oleh Allah setiap kesulitan itu ada kemudahan hanya sebatas di dunia atau di akhirat? Bahwa kemudahan ini tentunya yang pertama di dunia. Sebelum di akhirat. Setiap kali permasalahan di, di dunia ini yang mengandung unsur kesulitan pasti ada jalan pemecahannya. Itu dalam format manusia itu bisa kita alami dalam kehidupan sehari-hari. Setiap kesulitan bisa dipecahkan. Apalagi ketika Allah SWT telah menetapkan dalam firman-Nya dengan satu kepastian inna sesungguhnya ma'al usri yusra. Setiap ada kesulitan pasti ada kemudahan. Nah, keyakinan bahwa setiap kesulitan ada kemudahan itu bisa kita rasakan Betapa itu merupakan karunia dari Allah SWT. Cuman banyak dari manusia yang, yang tidak menyadari. Dulu ketika masih kita tidak punya apa-apa. Makan pun kadang-kadang makan, kadang tidak. Hmm. Kemudian sekolah pun kadang-kadang bayar, kadang-kadang tidak. Sehingga tidak jarang kemudian dipecat oleh sekolahan. Kehidupan begitu sulit. Kemudian kita semakin tumbuh, semakin berjalan dengan waktu Allah berikan kemudahan-kemudahan sehingga kemudian kita mendapatkan kemudahan-kemudahan dalam bentuk bekerja atau dibantu orang ataupun sesuatu yang lainnya sehingga kita terlepas dari kesulitan sebelumnya nah seringkali orang menganggap itu adalah upaya dia sendiri ya. padahal itu semua tidak lepas daripada karunia Allah Subhanahu taala jadi harus kita yakini Pak Teddy kemudahan itu yang pertama kali di dunia ketika kemudian seseorang mendapatkan suatu bentuk penyakit. Penyakit itu menjadikan kronis buat dirinya. Dia berharap untuk dapat kemudahan yang berarti kesembuhan. Tapi ternyata sampai meninggal dia tidak mendapatkan kesembuhan. Maka saat seperti itu, kemudian apa yang diperoleh daripada orang yang seperti itu? Bisa jadi, kemudian yang pertama adalah Allah jadikan dengan cara dia sakit itu, bahwa kemudian Allah maafkan dosa-dosa dia. Allah tingkatkan derajatnya dia. Allah jadikan orang-orang di sekitarnya begitu apa belas kasih kepadanya, mendoakannya dan sebagainya. Itu adalah bagian daripada kemudahan yang Allah berikan. Yang jangan dianggap kemudahan itu selalu bersifat material. Yeah. Jadi bisa material, bisa non material. Nah, kalaupun kemudian di akhirat lebih lagi daripada kesulitan-kesulitan itu, pasti Allah akan berikan balasan ketika orang itu bersabar, ketika orang itu uh, eh, ridho Bahkan kemudian syukur kepada Allah atas apa yang dia peroleh, baik yang kemudian dirasa sedikit olehnya maupun dirasa banyak itu. Jadi yang jelas Kemudian Allah akan berikan di dunia sampai kepada di akhirat dan kemudian yang paling enak adalah di surga. Hmm. Kemudian yang semuanya ada di sana dan orang tidak akan mungkin pernah mengalami kesulitan apapun di sana. Hmm. Makanya dalam kehidupan dunia ini jangan pernah Anda ber, berangan-angan hidup ini 100% mulus hidup ini akan Anda peroleh secara sempurna, enak semuanya, nggak mungkin. Karena justru hidup ini adalah tempat untuk ujian. Yeah. Ada saat susah, ada saat senang. Saat senang kita bersyukur, saat susah kita bersabar. Dan inilah nilai daripada ibadah kita itu di sisi Allah Taala. Jadi kenikmatan yang hakikatnya ada di surga. Baik. Nah, sebabnya bagaimana dari Allah, maka kita selalu kembalikan setiap ada masalah kembali kepada Allah. Jangan cuma waktu dalam meninggal innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Tapi setiap kali kita mendapatkan sesuatu nikmat alhamdulillah. Yeah. Kita dapat sesuatu musibah kita sabar yeah. dan kita nyatakan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Iya. Baik, kita sapa rekan data yang lain sebelum melanjutkan jawaban nomor dua ini Ustaz ya. Hmm. Nomor dua kita sapa rekan dulu yang sudah bergabung. Assalamualaikum dakta. Halo, salam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak mohon maaf bisa dikecilkan dulu radionya? Iya. Iya. Baik atau Bapak menjauh saja dari sahabat radionya. Iya, silakan. Dengan Bapak siapa di mana, Bapak? Dengan Iwan di sekarang. Nah, Iwan, silakan, Bapak. Pak, mana bantah pemikiran orang yang punya pemikiran. Jadi Allah tuh tidak menakdirkan suatu gitu. Apa? Kalau Allah menakdirkan soleh, kita akan soleh. Kalau Allah mendekat ke belakang, kita ke belakang. Terus kenapa saya harus berusaha gitu, Pak? Mentak nah itu cara membatanya di mana gitu. Hmm, iya. Itu yang pertama, Pak. Iya. Itu yang kedua, kalau takut sama setan itu sirik nggak pak? Apa? Itu aja ya. Takut sama. Kalau takut sama setan itu sirik nggak? Ya? Langsung setan. Ya, ya. Baik, baik. Itu saja ya. Pak Iwan. Ya, ya. Baik, baik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Barakallahu fikum. Eh, saya anggap cukup dengan Pak Dari tadi itu ya, ya, ya bahwa uh, obat memang kita selalu kembali kepada Allah ya. dengan keyakinan semua nikmat dan karunia yang kita peroleh hmm. adalah berasal dari Allah dan begitu pula segala sesuatu yang bersifat musibah juga kembali kepada Allah dan itu juga ada kaitannya dengan apa yang kita lakukan dalam kehidupan ini. Uh mm-hmm. -huh. Makanya Allah tidak pernah berbuat zalim kepada hambanya. Wa ma rabbuka lil ibad. Allah tidak akan pernah apa zalim kepada hambanya. Makanya kalau kita sakit, kita berharap disembuhkan oleh Allah. Kalau kita miskin, kita berharap oleh Allah untuk diberikan apa? rezeki yang melimpah. Kalau kita bodoh, kita berharap kepada Allah untuk diberikan apa ini eh, ilmu yang bermanfaat tetapi tidak menafikan untuk kemudian kita harus berusaha dan berusaha. Mm-hmm. Nah, ini sekaligus berkaitan dengan dengan pertanyaan Pak Iwan, yeah. adanya pemikiran bahwa uh, eh, takdir itu uh, sebenarnya kembali kepada manusia. Kalau orang itu apa ini mau pintar, ya harus dia belajar. Kalau mau orang itu soleh, dia harus apa? Uh, meningkatkan kualitas amalnya karena tidak ada kaitan dengan Allah. Ini adalah keyakinan kaum Muqtazilah yang disebut dengan free will. Hmm. Nah, lawan daripada itu keyakinan sebagian orang yang mengatakan bahwa kita ini kita punya kehendak apa-apa. Kehendak seluruhnya adalah kehendak Allah SWT. Mau jadi orang soleh, mau jadi pecat, mau jadi maling, mau jadi apa saja, itu semua kembali kepada Allah. Karena kita sudah ditetapkan oleh Allah. Makanya kita nggak punya pilihan lain. Hmm. Sudah. Jadi kalau kita ini jadi peminum, itu salahnya Allah, bukan salah kita. <laughs> Nah, keyakinan seperti ini jelas keliru. Ya. Keyakinan yang pertama keliru, keyakinan yang kedua juga clear. Allah mengatakan wa ma tasyauna illa ayyasha Allah. Apapun kehendak kamu maka tidak akan terlepas daripada kehendak Allah. Apa yang harus kita jelaskan? Ini ya manusia kepada kelompok yang pertama, jangan kamu sombong. Oh, kamu itu berdiri sendiri. Kamu dari mana asal usulmu? Dan apa yang ada dalam diri kamu itu adalah sesungguhnya semuanya berasal dari Allah, terutama dua hal. Hmm. Yang menentukan manusia ini kan dua hal. Yang pertama adalah kemauan. Sehingga kita ada kemauan untuk sekolah, kemauan untuk bekerja, kemauan untuk ini. Kalau nggak ada kemauan, jadi orang gila itu. Yeah. Jadi nggak jelas arahnya kemana kemari kan. Yang kedua ada potensi, ada kekuatan sehingga anda berjalan, sehingga anda naik, naik mobil, sehingga anda, anda apa, eh, melakukan semua aktivitas anda itu ada kekuatan. Saya mau tanya, kemauan ini siapa yang menciptakan? Potensinya ada pada Anda itu siapa menciptakan? Coba kalau Anda kemudian terbaring di tempat tidur saja karena sakit keras, tidak bisa berbuat sesuatu. Apa Anda bisa berbuat sesuatu? Hanya bertahan begitu saja. Maka hakikatnya kemauan dan kekuatan ini adalah merupakan ciptaan Allah SWT. Berasal dari Allah SWT. Jangan kamu nafikan itu. Nah, semua langkah-langkah kita kita bangun di atas kemauan dan potensi itu. Makanya kita tidak akan terlepas dari Allah swt. Sementara orang yang kedua tadi mengatakan, "Ah, ini kan hanya seperti robot saja. Kalau saya bejat ini kan tertulis sama Allah. Kalau kemudian saya apa ini soalnya itu karena Allah." Saya mau tanya, kalau memang itu karena Allah, kenapa kamu nggak mau merubah? Dari mana kamu tahu kehendak Allah kepada Allah tidak pernah mengendaki yang buruk? Allah selalu mengendaki yang baik. Makanya Allah turunkan ajaran Allah ini, agama Islam, untuk mengarahkan orang supaya baik. Kamu sholat supaya kamu benar, untuk mengontrol diri kamu. Kamu puasa supaya kamu kendalikan dari maksiat. Kamu keluarkan zakat supaya kamu jangan jadi orang pelit. Perhatikan kepada orang miskin. Kamu melaksanakan ibadah haji. Terus semua ibadah itu dilakukan dalam rangka untuk kepentingan manusia itu sendiri. Dan itu adalah untuk kebaikan manusia itu sendiri. Allah tidak pernah putus sama kita. Makanya biasanya orang yang bejat mengatakan ah ini kan ganda Allah tapi orang yang baik lain lagi ya oh dia berusaha ke arah yang baik tapi kemudian dia berdoa ya Allah mudahkan aku selalu dalam kebaikan jadi ada dua hal hmm. yang pertama potensi manusia artinya sebab sebab harus dilakukan oleh manusia kalau mau baik harus melangkah ke arah kebaikan itu harus berwudhu harus sholat harus mencari ilmu harus melakukan langkah-langkah untuk bisa mencapai kesalehan itu tapi kalau kemudian anda nggak mau semua itu, maunya minum khamar, maunya berzina, maunya nggak benar, mau masuk surga dari mana? Um, perbuatan anda sendiri yang anda lakukan seperti itu. Jadi tidak benar dengan kemudian orang mengatakan, ya saya bercat ini kan dari Allah. Tidak betul. Sesungguhnya itu dari dirinya sendiri. Iya. Makanya sebab-sebab untuk ke arah surga kita disampaikan oleh Allah begini. Lakukan itu. Diarahkan menurut agama ini. Tapi ketika kita tidak mau, salahnya siapa itu? Iya. Allah katakan dalam surat Al-Insan, inna in, apa uh, uh, Allah uh, Allah menyebutkan inna hadainahu sabila imma syakira wa imma kafura. Kami tunjukkan kepada manusia ini hidayah petunjuk. Ini yang benar mengarah surga, ini yang enggak benar mengarahkan neraka. Tergantung manusia mau milih yang mana. Hmm. Kalau mau milih surga, maka jalankan seluruh ke arah surga sampai kamu mencapainya. Jangan kamu berbuat yang ke arah neraka maunya surga nggak bisa. <laughs> Nah, kalau kamu kemudian ini diarahkan ke arah neraka, kamu harus menghindarinya. Dan itu semua diperingatkan oleh Allah. Kalau kemudian Anda melakukan hak itu, jangan salahkan dirinya, diri, kecuali diri Anda sendiri. Makanya kembali kepada pernyataan tadi itu, wa ma illa ayasha Allah, semua kembali kepada Allah disebabkan adanya kehendak dan potensi ada pada diri Anda, tetapi ketetapan Allah telah menetapkan bahwa Allah akan bersikap adil kepada orang yang menjalankan sesuai dengan kehendak dan potensinya itu sesuai dengan ketentuan Allah SWT. Ketika kemudian dia melanggar sendiri, maka dia akan mendapatkan hukumannya sesuai dengan perbuatan sendiri. Yeah. Maka jangan salahkan kecuali dirinya sendiri. Hmm. Adapun takut kepada setan ini menunjukkan lemahnya iman masuk syirik apa? Ya, tidak, tidak. tapi menyangkut, menyangkut, menyangkut masalah lemahnya iman. Karena kalau kita yakin kepada Al-Quran, Al-Quran mengatakan ya wa bi'izzatika la'ughwiyannahum ajma'in illa ibadaka minhum al-mukhlasin hmm. dengan kemuliaanmu ya Allah aku akan sesatkan umat manusia seluruhnya kata setan kecuali hambamu yang ikhlas nah kalau orang itu ikhlas tidak mungkin dia takut sama setan. Kenapa? Ya. Dia yakin kepada Allah dan dia akan mendapat perlindungan dari Allah. Makanya ya. kalau ingin terjauhkan dari setan, jangan takut dari setan, maka banyak baca auzubillahi minasyaitonirrajim yeah. atau berbanyak baca istighfar. Allahu a'lam. Baik. Sebelum jeda kita sapa satu orang lagi rekan-rekan yang bergabung. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dengan Bapak siapa di mana Bapak? Purwanto di Irigasi, Pak. Regensi ya? Irigasi, baik. Irigasi, baik iya. Pak Purwanto silakan. Iya, mau nanya dengan Ustadz nih, Iya, Pak. Silakan. Ada itu yang mengatakan kita dilarang untuk memasang gambar ya. Hmm. Uh, maksudnya gambar makhluk bernyawa gitu, tak? Bagaimana, hmm. bagaimana kalau hukumnya foto itu, tak? Yeah. Itu yang pertama. Yang kedua, apabila kita memutuskan suatu perkara tanpa hmm. ketentuan Allah kan kita pasik ya munafik hmm. dan kafir. Hmm. Nah, sementara kita ini hidup kan di negara Indonesia ini, hmm. sedangkan hukum yang berlaku kan bukan bukan ketentuan dari Allah itu bagaimana, tak? Yeah. Gitu. Terus mohon dijelaskan definisi sih, ya, tak? apa? Definisi sihir. Sihir. Ya. Nah, baik. Itu tak terima kasih. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, tiga pertanyaan. Ya. Ya. Barakallahu kita jawab sesuai dengan kapasitas waktu yang ada. Ya. Ya, yang pertama menyangkut masalah gambar. Memang ada dalam hadis Imam Bukhari yang mengatakan la'anallahu al-musawwirin. Allah melaknat orang yang menggambar-gambar. Untuk menggambar ini ada beberapa tafsiran yang disampaikan oleh para ulama. Gambar yang pertama adalah gambar yang dibuat dalam format yang menonjol, yang menonjol, yeah. dan kaitan dengan gambar-gambar yang bernyawa. Mm -hmm. Karena itu ada keterangan dari Ibn Abbas, larangan tentang gambar yang bernyawa. Kalau gambar itu sifatnya yang tidak bernyawa seperti apa ini kelapa ataupun gunung atau alam, nggak ada masalah. Yang dipermasalahkan adalah gambar bernyawa, apakah itu nyawa seperti binatang ataupun manusia. Dan itu kaitan dengan gambar yang menonjol. Ya, menonjol artinya seperti timbul, timbul seperti apa ini e, arca ataupun ya, apa e, eh, bentuk gitu. gitu. Ya. Gambar yang kedua sifatnya dia melukis hasil karya tangan. Nah, hasil karya tangan itu berarti dia melihat orang, dia gambar sesuai dengan yang ada pada orang itu, sesuai dengan kemampuan melukisnya itu. Kemudian gambar yang ketiga dilakukan merupakan satu bentuk apa penjepretan gitu ya, ataupun penangkapan terhadap uh, apa bagian daripada yang di yang yang di, foto itu yeah. yaitu melalui kamera melalui apa eh, alat-alat uh, uh, elektronik yang ada ini nah untuk yang pertama dan kedua itu para ulama sepakat haram hukumnya hmm. Untuk yang pertama dan kedua para ulama sepakat hukumnya. Adapun yang ketiga berkaitan dengan foto ada perbedaan. Ya, ada perbedaan, tetapi eh, apa eh, larangan untuk memajang untuk memajang hmm. foto-foto hmm. itu hmm. adalah sangat kuat sekali. Karena ketika foto itu sudah dipajang di rumah, ya itu akan menunjukkan pengharuman <laughs> terhadap foto itu. Iya. Lebih daripada itu akan nampak sekali bagaimana pengaruh foto itu, yaitu pada saat seseorang terkena apa seher atau terkena sorak gangguan jin ketika orang itu terkena kena gangguan jin, maka saat di rukia jin itu bisa keluar sebentar saat dia bersembunyi di belakang foto itu. Hmm. Makanya kalau ada orang ingin merukia seseorang yang kena jin, kalau ada foto-foto harus turunkan itu. Yeah. Karena dia akan bersembunyi di tempat itu. Nah, itu gambaran yang apa nih? Gambaran yang ketiga, makanya lebih baik dihindari. Lebih baik dihindari. Nah, uh, apalagi ada hadis Nabi SAW bahwa di Majelis Hakim itu malaikat tidak masuk rumah yang ada gambarnya yeah. dan diantaranya ada anjingnya. Mm -hmm. Yang ada anjing dan gambarnya malaikat tidak masuk. Nah gambar ini bisa bentuknya adalah yang model tiga-tiganya tadi itu secara umum. Ya. ya makanya ini yang harus kita hindari wallahu alam. Adapun berkaitan dengan atau kita lanjutkan nanti setelah jeda. Nah, setelah jeda nampaknya Ustaz masih dua pertanyaan ter tentang ya. definisi sihir dan uh, bagaimana menyikapi hukum yang berlaku di negara kita. Baik rekan, tentunya Anda masih punya kesempatan untuk bergabung bersama kami setelah jeda yang berikut ini. Bagi Anda rekan rekan yang Uh, menginginkan untuk mendengarkan kajian-kajian akidah bersama Ustaz Farid di poin-poin yang sebelumnya Anda bisa akses di situs www.alislamu.com Jadi Anda bisa bergabung di alislamu.com untuk mendengarkan kajian-kajian Nusad Farid Ahmad Ubah di bidang akidah pada pertemuan-pertemuan sebelumnya. Baik, rekan-rekan kita lanjutkan kembali. Bagi Anda yang masih ingin mengajukan pertanyaan kepada beliau, anda bisa bergabung di 8816363. Namun kita selesaikan dulu pertanyaan dari Pak Purwanto Ustaz ini tentang hukum dan tentang definisi eh, sihir. Ya. Iya. Kalau kalau eh, berkaitan dengan pertanyaan yang kedua Pak Purwanto bahwa kewajiban bagi setiap muslim untuk berhukum dengan hukum Allah maka siapa yang berhukum tidak dengan hukum Allah dan kemudian dia menolak hukum Allah, maka orang seperti itu adalah orang kafir. Meskipun dia sholat, meskipun dia puasa, meskipun dia mengaku orang muslim. Adapun dan itu diungkapkan oleh Allah dalam surat apa ini Al-Maidah ayat 44. Kemudian orang yang kedua adalah orang yang berhukum dengan hukum Allah dan dia meyakini terhadap hukum Allah itu namun dalam satu masalah tertentu karena hawa nafsunya hmm. dia menggunakan hukum yang lainnya. Hmm. Maka orang seperti ini hukum orang dolim. Hmm. Dengan tetap meyakini bahwa hukum Allah itu adalah yang terbaik. Karena faktor hawa nafsunya. Begitu pula orang yang fasik. Dia menjalankan hukum Allah tapi dia langgar sendiri. Hmm. Hukum Allah itu. Nah, eh, ketika kita berada di wilayah yang jelas-jelas seperti diungkapkan oleh mereka tidak berdasarkan hukum Islam tetapi eh, berdasarkan undang-undang yang ada itu mereka menyebutkannya sumber hukumnya adalah Islam kemudian eh, budaya setempat dan eh, hukum Belanda hmm. artinya hukum Islam juga diadopsi tetapi tidak secara keseluruhan <clears throat> makanya apa yang bisa kita lakukan dalam porsi yang seperti ini kita harus menjalankan hukum Islam semampu kita. Yeah. Fattakullaha mastata'atam. Bertakwalah kepada Allah semampu kita. Tapi terus berusaha untuk bagaimana bisa menerapkan hukum Islam secara keseluruhan. Seluruh. Sampai Allah memberikan jalan keluar ke arah itu. Mm-hmm. Dan kita tidak diminta yang bertanggung jawaban karena kita belum berhasil dan mm-hmm. Tapi usaha kita sudah maksimal. Yang jelas kita tetap berusaha ke arah itu. Kemudian e, berkaitan dengan e, masalah sihir. Sihir ini disebutkan oleh Allah diantaranya dalam surat Al-Baqarah ayat 102 yaitu Allah menyebutkan wattaba'u ma tatu syaitinu ala mulki Sulaiman wa ma kafaru Sulaiman walakin syaitina kafaru yu'allimuna an-nas ya Nabi Sulaiman tidak kafir tetapi sesungguhnya yang kafir adalah syaitan syaitan itu mereka berkafir dan mengajarkan manusia seher. Jadi kalau ditanya apa definisi seher, Syekh Abdul Salam Bali rahimahullah dalam kitabnya As-Sarimul Battar fi Tasaddi li Ashar, Syekh Abdul Salam Bali ini ahli tentang persihiran. Yeah. Ya. Belum menyebutkan bahwa seher itu definisinya adalah setara bahasa seher itu artinya hal sesuatu yang menarik. Hmm. Wa inna minal bayani la sihra. Sungguhnya di antara pemaparan orang itu bisa menarik. Itu secara bahasa. Tetapi secara syar'i sihir itu adalah huwa ittifaqun baina sahirin wa syaitan. على أن يقوم الساحر بفعل بعض المحرمات أو الشركيات في مقابلة في مقابل مساعدة الشيطان له وطاعته فيما يطلب. Jadi sihir itu adalah merupakan kesepakatan antara tukang sihir dan setan. Yeah. Maksudnya setan jin. Ini tukang sihir yaitu dukun apa yang lainnya yang bekerja sama dengan setan jin sepakat di mana tukang sihir itu menggunakan cara-cara yang haram atau syirik sesuai dengan permintaan si jin itu untuk kemudian si jin membantu si orang yang tukang sihir itu sesuai dengan kehendaknya atau keinginannya. Nah, itu ada delapan macam bentuk sihir. Artinya macam cara-cara tukang sihir melakukan sihirnya. Hmm. Ada delapan macam. Hmm. Kemudian ada delapan macam, atau eh, sembilan macam model sihir. Ini yang perlu difahami. Kalau cara tukang sihir bekerja, udahlah kita nggak perlu penting itu kan. Yeah. Tetapi bagaimana pengaruh sihir ini, ini yang berbahaya berbahaya. Jadi ada sihir yang memisahkan suami istri. Jadi tukang sihir atau setan yang bekerja untuk tukang sihir itu mempengaruhi suami istri itu untuk mereka nggak damai. Selalu ribut aja. Sedikit ngomong salah, ribut. Dibikin ribut terus. Nah, hati-hati itu. Kadang-kadang suami istri tidak menyadari di sana ada peranan setan yang berusaha untuk mencerai berikan antara keduanya. Dan itu bisa timbulnya dari tukang seher. Ya, ini harus kita waspadai. Kemudian yang kedua, jadi bisa bisa si, bisa suami, istri, bisa apa kawan menjadi permusuhan itu semua karena pengaruh seher. Ada seher yang menyebutkan orang cintanya oven sekaligus mati-matian. Padahal tadinya bencinya luar biasa. Hmm. Jadi dibikin dengan bentuk seher itu, ya. Apanya kah itu ilmu pelet atau apa namanya ya. Yang jelas itu adalah bentuk daripada seher. Yeah. Kemudian ada seher yang bentuknya membuat orang gila. Hmm. Otaknya dirusak sama dia. Ini pengaruh seher. Kemudian ada seher yang bersifat orang itu kumuh aja, kumal aja, malas aja. Dibikin orang seperti itu. Termasuk malas ibadah, malas segala macam ya kemudian seher yang kemudian bentuknya seperti apa kayak apa bisikan-bisikan hmm. bisikan-bisikan tapi nggak jelas atau bisikan-bisikan yang mengarahkan kepada nggak benar bahaya itu tadi atau seher yang bikin sakit orang seperti santet segala macam yeah. Ya, tahu-tahu ada paku di perutnya segala macam. Yeah. Seher juga. Atau seher yang menyebabkan orang berdarah-darah. Padahal kemudian dia sebenarnya sehat, hmm. tapi sering berdarah-darah itu karena pengaruh seher itu. Ya terutama darah istihadah. Jadi ya, orang yang men tapi habis-habis mennya. Yeah. Dibikin lama begitu. Atau kemudian sihir yang kesembilan menyebabkan orang nggak bisa menikah. Hmm. Dibikin orang itu impoten, dibikin orang itu apa dia tidak bisa berhubungan suami istri. Ya, padahal dia sudah ada masalah. Tapi dipengaruhi oleh sihir itu bisa terjadi seperti itu. Ini ada sembilan macam sihir yang dilakukan oleh tukang-tukang sihir itu dalam memperdayakan manusia-manusia yang kemudian jauh dari Allah Swt. Makanya jangan suka bengong. <laughs> Jangan suka kemudian apa ini berbuat maksiat iya. atau jauh dari Allah, maka dengan cara kita dekat kepada Allah, terutama dekat dengan Al-Qur'an, itu akan menjauhkan kita dari pengaruh sihir dan apa ini pengaruh setan. Wallahu a'lam. Baik, kita sapa kembali yang lain. Assalamualaikum, Dokter. Halo, Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Ya. Dengan Pak siapa ini Bapak? Eh, dengan Bapak Putra. Putra, Putra di mana Bapak? Di Cakung. Cakung. Iya, Pak. Ya. Silakan Pak Putra. Ustaz, eh, mau nanya apa hukumnya musik islam itu? Apa? Musik, musik Islam. Islam. Musik islam, Iya. Ada musik islam Pak? Ya, musik islam Iya. Iya, Pak. Kan ada nasib, ada yang nasib. Iya, Pak. Terus nasib iya, iya, Nanti Pak dengar jawabannya, Pak ya. Iya. iya. Kemudian itu saja, Pak. Assalamualaikum, Pak. Iya. Waalaikumsalam Pak Putra ini tegas betul Pertanyaan <laughs> satu saja Singkat padat jelas <laughs> Hukum musik islami kalau ada musik islami nanti ada orang bilang disco islami lagi pak <laughs> ya pak nggak ada sebenarnya musik islami itu pak hmm itu adalah pikiran-pikiran untuk menyesatkan ya karena memang musik itu dilarang dalam Islam kecuali hanya rebana saja yang lainnya dilarang itu ya, yang dipukul sana. Ya. sebab diantaranya Rasulullah menyebutkan dari Bukhari ya di ala ala ala nasi apa ini istahilun eh, al wal hirra wal ma'azif ada di antara manusia nanti yang akan menghalalkan berzinahan, menghalalkan apa ini sutra buat orang laki dan kemudian musik-musik. Mahazir itu musik-musik. Dan itu terjadi di masa kita sekarang orang begitu hirup pikuknya dengan musik-musik itu. Bahkan sebagian merasa tidak nyaman kalau nggak dengarkan musik. Yeah. Jadi beda dengan musik, beda dengan nas nasyid. Kalau musik yang ada sekarang itu, itu hampir semuanya terlarang kecuali rebana. Ya, kecuali rebana. Ada ada ada pengkhususan. Tetapi kemudian musik-musik yang lain seperti gitar, kemudian seruling, kemudian apa ini, eh, piano dan sebagainya itu apalagi ditampilkan dengan model-model yang kesetanan itu yang jelas itu adalah justru model setan makanya Ibn Qayyim mengatakan pengaruh musik bagi jiwa ibarat pengaruh racun terhadap badan hmm. orang kalau tidak sadar itu dia akan teracuni dengan musiknya dan seperti mana orang ketika melepaskan musiknya nikmat hidupnya karena dia akan jadi setan. Makanya orang yang sudah menabung musik itu akan kesetanan. Terus kepalanya menjulur-julur gitu ke kanan ke kiri, terus kakinya goyang-goyang. Kesetanan betul dia. <laughs> itu pengaruh musik. Karena setan akan mempermainkan dia. Tetapi kalau yang kedua nasid, nasid itu bait-bait syair pantun-pantun yang dilantunkan oleh lisan seseorang tanpa disertai musik. Nah itu boleh. Hmm, itu nasid. Itu nasid namanya. Tapi kalau nasid disertai dengan musik tidak boleh lagi jadi musik namanya. Nah itu jadi musik apa Islam itu Enggak ada itu musik Islam itu. Saya katakan tidak ada musik Islam itu. Hmm. Karena kalau dikatakan musik ya menyeluruh hmm. dan itu akan menyesatkan. Makanya sebaiknya Pak Putra dihindari semua itu. Kalau memang ada nasib-nasib itu ungkapan-ungkapan, pantun-pantun, baik-baik syair yang diucapkan oleh lisan tanpa disertai musik, ah itu boleh. Ya, itu namanya nasid namanya. Hmm. Kalau nasid sebentar dengan musik, bukan nasid lagi. Sudah gaduh-gaduh lagi itu. <laughs> Tidak dibenarkan itu. Wallahu a'lam. Ya, baik. Kita sapa kembali yang lain di belakang uh, Pak siapa Pak Putra tadi. Iya. Dakta, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Bapak siapa di mana? Dengan Abdillah di Manggarai. Pak Abdillah silakan Bapak. Ya. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam katanya Pak Luna. Ini Pak Ustaz saya mau nanya. Hmm. Kan kalau doa menutup itu kan kita baca rubana atina nabi dunya hasanah lahir fil akhirati hasanah itu Hmm. benar? Yang jadi pertanyaan saya begini, Pak Itu di kalau itu ya akhir akhirat hasanah itu kan akhir dari kebaikan ya Pak Ustaz ya, akhir hmm. kebaikan. Nah, akhir kebaikan itu terus ditambah lagi dengan pembebasan dari api neraka. Uh, apa enggak double itu ya Pak Ustadz ya mm-hmm. permintaan kita artinya kalau akhir yang baik itu kan pastinya kan bebas dari neraka mm. nah, ini, pengertian yang <laughs> salah barangkali dari saya gitu Pak Ustadz yeah. nah, nah, terus mentor jelasin uh, eh, si dunia sana itu apa akhirat di sana apa dan mm-hmm. sampai ke makin aja banyaknya gitu Pak Ustadz yeah. terima kasih Assalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Ya, barakallahu fikum eh, ayat ini bukan sebagai ungkapan doa terakhir, Pak. Hmm. Tapi bisa dibaca pada awal doa, tengah doa, ataupun akhir doa, nggak ada masalah. Hmm. Jadi ini bukan menunjukkan akhir doa, Pak. Tapi ini doa mengandung seluruh kebaikan. Jadi eh, dalam surat Al-Baqarah ayat 201 itu disebutkan ya doa itu disebutkan Rabbana atina fid dunya hasanah Ya. Kemudian wafil akhir hasanah wa qina adzabannar. Uh, ayat ini termasuk Pak Abdullah yang disalah paham banyak orang. Yeah. Dianggapnya oleh sebagian orang doa ini adalah sebagaimana disebutkan surah sabu jagat, yeah. artinya minta dunia, minta akhirat gitu. Yeah. Padahal doa ini tidak ada kaitan dengan dunia. Artinya permintaan dari dunia. Dunia itu berkaitan dengan uang, berkaitan dengan kedudukan, berkaitan dengan apa pria atau wanita, berkaitan dengan harta. Itu isi dunia itu. Dan ayat itu tidak mengatakan berkaitan dengan itu. Ayat itu berkata Rabbana atina fid dunya hasanah. Ya Allah berikan kepada kami di dunia apa yang kita minta kebaikan. Mm -hmm. Artinya apa Pak? Bagaimana kita dalam kehidupan dunia ini dalam kebaikan, kebaikan, kebaikan. Itulah yang Allah katakan, faida faragta fansab. Hmm. Kalau kamu selesai melakukan satu kebaikan, lakukan kebaikan berikutnya. Makanya Imam Syafi'i rahimahullah mengatakan, siapa yang tidak disibukkan dirinya dengan kebaikan, maka setan akan menyibukkan dia dengan keburukan. Hanya ada dua kemungkinan saja, Pak. Kalau Bapak tidak sibuk dengan kebaikan, setan akan menyibukkan Anda dengan keburukan. Nah kita minta kepada Allah, Ya Allah selama aku di dunia ini, jangan engkau sibukkan aku dengan keburukan apapun ya Allah, tapi sibukkan aku dengan kebaikan-kebaikan. Kebaikan saat di rumah bersama anak istri. Kemudian kita sholat, kita bermunajat kepada Allah. Dalam kebaikan-kebaikan. Jangan nonton TV dulu. <laughs> Jangan apa? Kemudian uh, telepon isinya ngumpat-ngumpat apa? e, ngomongin orang ataupun segala macam meskipun di rumah orang bisa maksiat nah kemudian yang kedua ketika kita berada di tengah jalan di masyarakat atau di kantor di mana saja kita minta kepada Allah untuk selalu diakan yang kebaikan kebaikan kebaikan ketemu orang senyum memberikan salam kalau ada orang susah kita bantu kita dalam kebaikan kebaikan mulai kita bangun tidur sampai kita kembali ke berat tidur kita minta kepada Allah itu. Bukankah itu baik? Hmm. Sangat baik sekali. Karena kita ingin dengan kebaikan-kebaikan itu. Sebab apa? Hawa nafsu manusia tidak suka kepada yang baik itu. Hawa nafsu manusia cenderungnya kepada apa? Maksudnya inna nafsa la ammartun bisu. Cenderungnya jiwa manusia itu kepada yang yang buruk. Tapi kemudian dengan arahan Allah itu kita minta dalam kebaikan-kebaikan. Semua dijaga. Ini kebaikan dunia wa fil akhirati hasanah dan dalam akhirat nanti mendapatkan kebaikan. Kebaikan apa? Bahwa apa yang sudah kita peroleh di dunia Allah balas dengan yang setimpal bahkan lebih. Kalau kemudian ada sesuatu yang tidak ah, tidak berkenan karena sesuatu dosa, kita berharap Allah ampuni. Kalau kemudian antara kebaikan dan keburukan di akhirat itu sama, kita bisa dihukum oleh Allah atau kemudian kita dimaafkan oleh Allah kembali kepada kehendak Allah maka kita minta ya Allah jangan engkau masukkan kami dalam neraka waqina ada benar jaga kami ya Allah jangan engkau masukkan kami ke dalam neraka nah, Rasulullah SAW menyebutkan dalam hadis Bukhari bahwa Rasulullah menyebutkan apa sesungguhnya seseorang tidak akan pernah masuk surga hanya berdasarkan amalnya tok hmm. tetapi dia akan masuk surga dengan rahmatnya makanya Jangan Anda berharap dengan amal Anda pasti masuk surga. Tapi lebih daripada amal yang Anda lakukan maksimal itu berharaplah kepada rahmat Allah. Sebab kalau amal Anda dibalas oleh Allah sesuai dengan ketentuan Allah, habis Anda. Hmm. Sebab keburukan kita biasanya lebih banyak daripada kebaikannya itu makanya kita mengharap ada Allah kepada Allah dosa kita diampunkan dan amal kita diterima dan di akhirnya tidak ada lagi hukum di neraka nah kalau kita itu doakan dengan keyakinan yang utuh maka Allah akan memberikan kepada kita itu. Makanya Rasul mengatakan, wadu Allah wa antum muqinuna bil ijabah." Berdoalah kamu kepada Allah dan kamu yakin pasti itu akan itu dikabulkan oleh Allah. Insya Allah Pak Abdullah kita bisa dapatkan itu. Amin. Baik, saat di penghujung waktu kita kita beri kesempatan satu lagi rekan-rekan yang bergabung. Assalamualaikum dokter. Waalaikumsalam. Dengan Bapak siapa di mana Bapak? Dengan Agung nih Pak. Lagi jalan nih. Oh baik, silakan Pak. Nih, nih ada dua pertanyaan Siapa Yang pertama nih masalah apa? Uh, sholat nih tahajud misalkan contohnya gitu Pak ya. Sholat tahajud. Iya. Ya, kadang kan orang saya dengar-dengar nih Pak ya, hmm. kadang di apa? di ceramah, di buku-buku diulang tahajud itu kalau misalkan kita rajin, kita pasti akan dikabulkan apa yang diminta. Hmm. Tapi dalam prakteknya terkadang saya nih pribadi hmm. pernah berpikir saya ini menyembah Allah apa pengen dapat dikabulkan karena tahajudnya hmm. jadi takutnya akhirnya larinya ke sirik nih Pak Ustadz hmm. benar nggak sih begitu Pak hmm. yang pertama yang kedua mengenai batas toleransi kehidupan sosial sebagai umat Islam hmm. itu batasnya sampai bagaimana sih Pak ya. apakah sampai pada saat kita merasa terganggu dengan aktivitas orang lain atau sampai kita ini nggak ada batasnya gitu. Jadi biarin aja orang itu sampai mengganggu aktivitas kita, walaupun itu mengganggunya kata karannya itu uh, misalkan membuat kebisingan gitu Pak ustadz Ya. Itu aja Pak ustadz terima kasih. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Ya, barakallahu wabarakatuh Allah SWT menyebutkan tentang tahajud ini dalam surat Al-Isra mm-hmm. ayat 79. Wa minal laili فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا ya Bagong dalam surat Al-Isra ayat 79 Allah mengatakan di antara malam pengulah engkau bertahajud sebagai suatu amalan yang sunnah Barangkali dengan itu engkau wahai Muhammad akan diangkat derajatmu oleh Allah Jadi ada dua hal ini Pak Agung yang pertama, amalan ibadah tahajud itu adalah amalan yang disunahkan oleh Rasulullah SAW. Dengan amalan itu, jika kita laksanakan, maka kita akan mendapatkan pahala. Nah, tetapi di dalam amalan tahajud itu, bisa menjadi media untuk kita mengungkapkan keinginan-keinginan kita kepada Allah. Sila dua hal. Iya. Amalan tahajud itu sendiri, yang kedua, menyampaikan keinginan kita kepada Allah apa yang kita inginkan. Jadi sebagian orang menganggap sebagaimana tadi sampaikan Pak Agung, kalau mau minta sama Allah tahajud dulu hmm. atau minta dengan cara tahajud. Ya, itu berarti permintaannya lebih didulukan daripada tahajudnya. Yeah. Jadi tahajudnya men menyusul untuk mencapai keinginan permintaan itu. Jadi itu kurang bagus. Makanya Pak Agung Meskipun itu boleh-boleh saja, boleh-boleh saja. Karena tahajud ini media untuk kita mendekatkan kepada Allah. Dengan mendekat kepada Allah, kita minta kepada Allah. Sama, umpamanya oleh lemah Ta'ala, sebagai contoh saja, seorang anak ketika merayu orang tuanya yeah. untuk mendapatkan sesuatu, kalau dengar Pak, minta dong Pak. Kan orang tua akan apa? Cegah gitu ya. Tapi kalau melalui proses yang halus, pendekatan-pendekatan, media macam-macam. Nyapu dulu, ngepel dulu. Itu bisa menjadikan orang tua lebih apa? Yeah. Lebih memperhatikan gitu. Hmm. Ini segera pemisahan saja. Iya. Makanya kalau bapak ingin benar, tahajudlah dulu. Hmm. Tingkatkan kualitas tahajud yang menjadikan bapak dekat dengan Allah SWT. Ini nasihat penting disampaikan oleh Abu Sulaiman Ad-Darani. Apa kata Abu Sulaiman? Menasihati kepada muridnya Ahmad Al-Hawari. Hei, muridku Ahmad, katanya Abu Sulaiman. Jadilah kamu seperti bintang. Kalau kamu tidak bisa jadi seperti bintang, jadilah kamu seperti bulan. Kalau kamu tidak bisa menjadi seperti bulan, jadilah kamu seperti matahari yang tidak pernah bermaksud kepada Allah. Muridnya bertanya, Wahai guru, kenapa kok matahari diakhirkan? Matahari kan lebih terang. Kemudian matahari lebih terang daripada bulan. bulan. Kenapa bulan kemudian dibawa daripada bintang? Ya. Bintang kan lebih, lebih redup Yeah. Yang kita lihat apa maknanya itu wahai muridku? Lihatlah bulan bintang itu dia muncul di tengah malam. Maka kamu jangan terlelap tidurmu tanpa kamu berbuat seperti bintang. Bangunlah kamu di tengah malam itu. Kalau kamu tidak kemudian mempunyai kemampuan lebih, kamu bisa berbuat seperti bulan. Yang dia sudah mulai melek awal malam itu sampai akhir malam dia. Dia melek terus, ibadah terus. Kalau kamu tidak bisa melakukan itu, maka siang kamu jangan berbuat maksiat. Seperti matahari, mulai peredaran awal sampai dia tenggelam, tidak pernah bermaksiat kepada Allah. Ini nasihat Abu Sulaiman Ad-Darani kepada kita. Kalau kita ingin menghidupkan tahajud. Yeah. Barakallahu Ini adalah syirik sih tidak Pak ya. Syirik tidak. Syirik itu menyekutukan Allah dengan sesuatu yang lainnya. Tetapi ini dia mengendahulukan kehendaknya daripada menjalankan ketentuan Allah kita. Hmm. Ya, tidak tetapi sifatnya itu adalah apa e, mendahulukan yang tidak penting kepada yang penting. Yeah. Nah, sekarang kita dahulukan yang terpenting dulu baru yang yang penting ya. begitu. Kemudian toleransi. Toleransi ini apa sih, Pak? Toleransi itu kan apa sikap dengan rasa. Yeah. Sikap dengan rasa dalam agama itu hanya satu lakum dinukum waliyadin. Bagimu agamamu, bagi kami agama kami. Jangan campur aduk. Nggak ada Natalan bersama, nggak ada Lebaran bersama, non Muslim sama non Muslim. Nggak ada haji bersama, nggak ada puasa bersama, tidak ada ibadah bersama, termasuk doa bersama. Tidak ada itu semuanya. Lakum dinukum waliyadin. Sudah jelas itu. Tetapi dalam faktor kemanusiaan, dalam faktor kemanusiaan, ini adalah sesuatu yang sangat logis. Anda ingin dihormati, orang lain pun ingin dihormati. Anda tidak mau saya ganggu, saya pun tidak mau diganggu oleh Anda. Sifatnya adalah manusiawi. Kita praktekkan yang manusiawi ini. Agama tidak melarang. Kita memberikan makan orang non-muslim atau non-muslim dan muslim. Kita memberikan pengobatan kepada non-muslim atau non-obat kepada muslim. Tidak ada masalah. Kita memberikan perhatian sisi kemanusiaan-kemanusiaan. Kalau kemudian tadi itu ada orang ganggu dengan suara keras, teriak-teriak, kita toleransi. Secara manusiawi saja sudah nggak benar, ya. karena dia telah mengganggu orang lain. Sebagaimana dia tidak mau kita ganggu, kita tidak mau diganggu oleh mereka. Makanya kalau di luar, pak, kalau di luar negeri, hmm. ya negara-negara yang apa, yang yang maju itu, mereka kemudian kalau ada orang bersuara Suaranya itu mengganggu tetangganya, dia lapor polisi. Ini tetangga saya suaranya melebihi porsi telah mengganggu kami. Kemudian polisi datang untuk menangkap dia atau menghentikan omongan orang itu. Ya, saya pernah menjemur jemur anduk, Pak. Hmm. Menjemur anduk di rumah saya sendiri. Cuman anduk itu merusak pandangan dia. <laughs> Setiap kali dia mau lihat pemandangan enak, lihat anduk saya. Itu dilaporkan ke Pemda, Kemudian Pemda pihak setempat itu memberikan teguran kepada saya bahwa Anda telah meletakkan anduk yang itu merusak pandangan tetangga Anda. Nah. Ini toleransi bukan ini. Ini secara kemanusiaan itu diatur oleh aturan-aturan manusia biasa nggak ada masalah. Ya. Jadi yang bersifat manusiawi kita lakukan secara manusiawi, tidak melanggar agama. Kalau urusan agama, lakum dinukum Wah Dengan cara itu manusia adalah manusia yang perlu untuk menghormati dan dihormati, menyayangi dan disayangi, dan lakukan secara adil. Tetapi urusan agama, lakum dinukum, waliyadin. Wallahu alam bisawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Muhammad mohon maaf atas kekurangannya. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamu warahmatullahi wabarakatuh dan rekan-rekan nampaknya sampai di sini kebersamaan kita dalam kajian akidah bersama Ustaz Farid Ahmad Uqbah insyaallah di pekan depan kita akan masuk ke poin yang ke-114 dalam pembahasan mana iya karena dua ia karena sain. Terima kasih rekan-rekan atas kebersamaan Anda selama ini kami mohon maaf jika ada ada kekurangan dan kehilapan. Yang benar hanya milik Allah dan yang salah hilap dari kami yang bertugas. Subhanakallahumma bihamdik syadu an ilaha anta astagfiruka wa atubu Saya Bidan Hasan bersama Mas Bagus Kuncoro untuk diri dari ruang dengar Anda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.